Yang melaknat itu Allah. Yang benar. Ar-rasi huwa alladhi yu'ti rishwah. Rasi itu adalah yang memberi huwa alladhi ya'khafadha biha adhiyata muslim aw yanalu biha ma la, ma la yastahiq Sesungguhnya laknat ini jatuh atas ar atas yang memberi suap. Jika tujuannya adalah untuk ya menyakiti seorang muslim mengambil apa-apa yang tidak merupakan bukan merupakan ambil merampas apa-apa yang bukan hilang suatu meraih ataupun merampas bukan merupakan haknya. Amma idza liyatamakkin lahu wa an nafsihi dhulman fa innahu ghayra dakhilin fil la'nah. Adapun jika dia memberi untuk merah, merah, apa namanya mendapatkan kembali haknya atau untuk menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, fa innahu ghayra dakhilin fil la'nah. Maka dia tidak jatuh dalam laknat ya demikian kadang-kadang ya kita katakan penguasa atau ya kita katakan ya pemerintah me menahan hak ya rakyatnya ya atau kita katakan oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pemerintah menahan hak ya e, seseorang ya ya secara zalim. Dia tahan hak seseorang itu secara zalim dan tidak dikeluarkan kecuali dengan ya kita katakan ya menerima uang ataupun sejenisnya. Ya maka di dalam kondisi seperti ini dia e, boleh apa namanya dia tidak mengapa untuk memberikan eh, apa namanya harta itu atau uang itu untuk mendapatkan kembali haknya. Ya, dan atau untuk menolak kezaliman atas dirinya atau untuk menolak kezaliman ataupun mencegah kezaliman atas dirinya. Nah, orang ini tidak masuk di dalam tanah. Ya, walaupun di dalam masalah ini ya per perbedaan pendapat di kalangan ulama nanti akan kita jelaskan ya. Ya bahwa yang terbaik adalah kalau bisa dia tidak memberi apapun. Itu yang terbaik. Wa ammal hakim adapun hakim si penerima ya fariswa alai haram. Ya. Riswah itu, suap menyuap itu haram atasnya. Ya, haram atasnya. abdullah biha haqqan au da'fa biha dhulman ya baik dia itu apa namanya ya eh, dengan dengan apa tujuan untuk membatalkan sebuah hak ya atau untuk menimpakan kezaliman atas orang lain ya jadi hakim yang menerimanya ini ya hukumnya ya laknat ini jatuh atasnya ya laknat ini jatuh atasnya ya jadi dia tidak berhak sama sekali untuk menerima uang suap ya apapun alasannya ya demikian pula ya, diriwayatkan di dalam hadis yang lain ya inna la'na ala ra'is aidan bahwasanya laknat ini jatuh juga atas ra'is namun hadis ini lemah sanatnya ya yaitu as sai bainahuma yaitu menjadi penghubung antara keduanya maklarnya ya hanya saja maklarnya ini ya Eh, kita katakan e, maklar ini ya ada dari eh, lemah tapi kita bisa ambil dari hadis-hadis lain ataupun dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa ia termasuk ya mutaawin alal ismi wal udwan dia tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan e, maksiat ataupun pelanggaran ya perbuatan dosa dan pelanggaran di mana dia menjadi perantara di dalam urusan suap menyuap ini maka dia juga terkena laknat Ya, sama seperti ya para pelakunya. Jadi perantara maklar, ya maklar maklar kasus atau markus ini juga terkena laknat yang menjadi eh, perantara di dalam kasus ataupun masalah suap menyuap ini. Ya arrois juga terkena laknat. Ya perantara adalah uh, apa namanya termasuk ya uh, kita katakan pihak yang terkena laknat. Wahwa atabi lirasi dan dia itu hukumnya sama seperti eros yang memberi yang memberi suap ya fikos di ya di dalam tujuannya tujuannya apa jadi perantara kalau tujuannya di dalam menjadi perantara itu adalah untuk ya kita akan mengembalikan hak seorang muslim ya maka ini ya tidak terkena laknat dia tapi kalau tujuannya ya adalah untuk memba, apa namanya merampas hak orang lain atau untuk menimpakan kedaliman atas orang lain maka dia juga terkena laknat Nah demikian azan azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itulah dia tiga pihak yang eh, apa namanya kita katakan terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya akibat perbuatan mereka ya di dalam uh, bab suap menyuap ini. Ya, jadi uh, suap menyuap di dalam hukum ini hukumnya haram dan dilarang di dalam Islam dan pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, Ya, wa min dzalika ma rawa Abu Daud fi sunanihi an Abi Umama Al-Bahili. Termasuk di dalam bab ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dari Abu Umama Al-Bahili. Ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man syafa'a li rajulin syafa'atan, fa'ahdalahu alaiha hadiyah, faqad ata baban kabiran min abwabir riba. Hadisnya Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tabrani, dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Nabi mengatakan, barang siapa yang memberikan bantuan, sebuah bantuan, barang siapa yang memberikan sebuah bantuan kepada seseorang, ya, lalu orang itu memberikan hadiah kepadanya atas bantuan tersebut, ya, syafa'ah itu di dalam bab hukum, jadi ya, dalam masalah hukum, Fakat ata baban kabiran min abwabir riba. Maka dia telah mendatangi satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Ya, pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, dia mengatakan, as-suhtu. suhut itu, ya, suhut yang disebutkan uh, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Tama'una lil kadhibi, akaluna lis-suhti." Ya, mereka itu yaitu orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong dan banyak memakan harta yang haram as-suhud. Al-Imamul Qurtubi mengatakan as-suhud yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah uh, akhdur riswah fil hukum yaitu mengambil atau menerima suap di dalam hukum. Ya, jadi orang-orang Yahudi salah satu di antara tingkah pola orang-orang Yahudi adalah mereka suka ya kita katakan mengambil ya, menerima suap di dalam masalah hukum ya di dalam apa namanya pelaksanaan hukum di dalam keputusan hukum. Nah demikian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأقلهم السهد وأقلهم السهد لبئس ما كانوا يعملون Surah Al-Maidah ayat 62. Ya, dan kamu akan lihat kebanyakan dari mereka yaitu orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa. Ya, mereka bersegera membuat dosa, membuat permusuhan dan memakan yang haram wa aklihim wa aklim suhat dan ya apa namanya perbuatan mereka yang suka memakan suhat yaitu suap ya Nah, sesungguhnya amat bodoh apa yang telah mereka kerjakan itu. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul itsm wa aqlihimus suhud labi isma kanu yasnaun. Mengapa orang-orang yang berilmu di antara mereka, pendeta-pendeta mereka, tidak melarang orang-orang Yahudi itu, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan-perkataan bohong dan memakan yang haram, memakan suap Sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Sangatlah buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Jadi sahabat ini yaitu ya eh, menerima suap ya ataupun sejenisnya ya, sogokan ataupun ya kadang-kadang itu diatasnamakan hadiah ya. Wah, ini cuma hadiah, ini bukan suap, cuma hadiah. Ya, ini ini termasuk hulul ikhwani fiddin Allah wa iyyakum jami'an ya, memberi hadiah kepada apa namanya hakim atau qadi ya termasuk kategori suap sebagaimana yang telah kita jelaskan di dalam bab al-ghulul. Ini gulul. Nah, as-suhud itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia mengatakan antatluba li akhika al-hajah. Yaitu engkau ya berusaha untuk tatluba li akhika al-hajah untuk memenuhi hajat e, bagi saudara kamu. Fatakdi, kemudian engkau memenuhi hajat tersebut Fayahdi ilaika hadiah Lalu ia memberikan kepadamu hadiah fatakbaluha minhu. Lalu kamu menerimanya, menerima hadiah itu darinya. Yaitu kita menolong seseorang di dalam bab hukum. Lalu setelah kita tolong dia, ya kita menerima hadiah darinya. Ya kita menerima hadiah darinya. Nah ini ini termasuk suap ya. Jadi memberi hadiah kepada hakim, kepada kodi, ya ataupun pejabat ya untuk memuluskan suatu kita katakan uh, apa namanya keputusan hukum atau untuk memuluskan suatu keputusan ya yang menguntungkan dia dan merugikan hak orang lain ya, merampas hak orang lain misalnya di dalam ya apa namanya kita katakan laga tender ya lalu dia menyuap ataupun memberikan hadiah ya sekarang ya apa namanya diperhalus bahasanya mereka tidak tidak mengatakan ini suap tapi ini hadiah ini hadiah. Nah, itu termasuk ya kita katakan suap juga. Ya, itu termasuk kategori suap dan itu termasuk gulul ikhwanifiddin. Nah, para pendengar yang berbahagia sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Suhud itu adalah engkau berupaya untuk menolong saudara, eh, hajat eh, saudaramu lalu engkau tolong dia yaitu di dalam bab hukum ya kemudian ya ia memberikan hadiah kepadamu ya lalu kamu terima hadiah itu darinya Ya, ini termasuk ya kita katakan as-suhud. Ya, ini termasuk suhud. Da, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, diriwayatkan dari Masruq bahwa ia pernah berbicara kepada annahu kallama ibna Ziyad fi madlamatin bahwa ia pernah ya apa namanya e, berbicara kepada Ibnu Ziyad di dalam satu kasus kedaliman. Faraddaha, kemudian Ibnu Ziyad ya apa namanya me, me, membatalkan ataupun eh, kita katakan me, me, menghapus kezaliman tersebut. Artinya dia membantu perkara tersebut ya. Jadi kezaliman itu dihapusnya. Faradaha. faahda ilaihi sahibul madlam madlamah. Ya, kemudian ya orang yang yang dizalimi tadi, orang yang ditolong tadi, orang yang madlum tadi yang dizalimi dan ditolong oleh masruk ya, ya, eh, yang, yang ditolong oleh Masruk memberi kepadanya hadiah ya ahda ilai ila sahib al-madlamah dan faraddaha maka Masruk menolaknya faraddaha walam yakbalha ia ia menolaknya dan dia tidak mau menerima tidak tahu tidak mau menerimanya dari orang itu ya jadi Masruk menolong orang itu kepada Ibnu Ziyad ya karena dia dia zalimi Ya, kemudian Masruk menolongnya dengan berbicara kepada Ibnu Ziyad selaku apa namanya pihak pe, pemerintah ataupun dalam hal ini dia hakim. Ya, lalu Ibnu Ziyad menolongnya. Nah, menolong orang yang dizalimi ini artinya dimenangkan dia, ya dikembalikan kezalimannya. Ya, di apa namanya di di dihapus kezalimannya. Nah, kemudian orang itu orang yang dizalimi tadi memberikan hadiah kepada Masruk dan Masruk menolaknya. Masruk menolaknya dan tidak mau menerimanya dan dia berkata, Sami itu Ibnu Mas'ud yakul. Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, Man radda an muslimin madlamah, fa'atahu ala dhalika qalilan aw kathiran fahuwa suhtun. Ya, fahuwa suhtun. Barang siapa yang membela seorang muslim atas satu kezaliman yang ditimpakan kepadanya, ya lalu muslim itu memberinya ya sedikit ataupun banyak, atas pertolongan itu, ya, ya, di dalam bab hukum itu, fahwa suhtun, maka ini adalah termasuk suhat. Ya, ini adalah termasuk suhat yang diharamkan. Ini termasuk suap. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Hmm, faqala rajulu maka ada seorang laki-laki yang mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, ma kunna nadhunnu anna suhta illa rishwah fil hukum." Ya, maka ada seorang lagi mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, Ya, kami tidaklah mengira bahwasanya suhud itu melainkan ya menerima suap di dalam hukum, ya menerima suap di dalam hukum. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi ya dari keterangan-keterangan tersebut ya dapat kita simpulkan ikhwan fillah ya bahwa haram hukumnya ya bagi ya hakim untuk menerima uang suap dan haram juga hukumnya bagi ya apa namanya bagi muslim seorang muslim untuk memberi suap ya ataupun um, menyerahkan suap atau menyuap ya pejabat-pejabat uh, hukum ya dan orang yang memberi dan menerima su uang suap ini berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya sebab mereka telah melakukan perbuatan yang batil ya dan telah bekerja sama dalam melakukan eh, perbuatan dosa dan permusuhan ya termasuk di dalamnya di sini adalah perantaranya ya kadang-kadang ya, untuk memberi suap ini ya tidak langsung dia ya ada kurirnya ada perantaranya ya ini apa namanya biasanya ya maklar-maklarnya ya dikenal eh, yang di sini sekarang ini dikenal dengan ya, sebutan Markus ya maklar kasus yang menjadi perantara eh, kepada hakim untuk memberikan uang sogokan dan tawar menawar ya biasanya ada tawar menawar di situ berani berapa wani piro katanya kan begitu ya nah kemudian ya ya begitulah dia transaksinya maka ketiga pihak ini ya sama-sama mendapat laknat ya dari Allah dan Rasulnya sama-sama mendapat laknat ya dari Allah dan Rasulnya nah demikian ya Khanifidin. dan juga ya dari uh, kisah uh, eh, Ibnu Mas'ud dan juga Masruk yang kita eh, ceritakan tadi, yang kita sampaikan tadi, ya jelas juga bahwa hadiah-hadiah ya yang diberikan kepada hakim atau kodi ini termasuk kategori suap. Ya. Demikian juga orang yang menolong orang lain di dalam satu uh, bab hukum, ya, men, uh, misalnya dia me, apa namanya menolong seorang yang yang madlum, yang terzalimi dalam satu kasus hukum. Ya kemudian orang yang kita tolong itu memberikan hadiah, maka ini juga bisa termasuk kategori suhud yang diharamkan. Ya kita tidak boleh menerimanya. Nah demikian ikhwan fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, di antara kasus yang terjadi pada zaman sekarang ini yaitu sebagian orang ada yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mendapatkan hak mereka kembali. Ya, oleh karena itu ya bolehkah ya seorang muslim ya, ini masalahnya ya Bolehkah seorang muslim memberikan hadiah, yaitu pemberian atau tips, kepada seseorang agar orang tersebut memberikan sebagian hak si muslim? Nah, beberapa ulama ini membolehkannya. Mereka mengatakan bahwa hadiah tersebut tidak termasuk suap. Sebab suap dilakukan untuk menghapus kebenaran dan membenarkan yang batil. Sementara kasus seperti ini tidak uh, uh, tidak seperti itu. Ya, namun fatwa ini ataupun pendapat tersebut perlu ditinjau lagi dari beberapa sisi. Yang pertama, memberikan sejumlah harta kepada orang yang menahan hak orang lain atau memberikan hadiah kepada mereka, itu berarti turut membantu mereka untuk melakukan ya perbuatan kezaliman dan membuat mereka terus-menerus menahan, menahan hak orang lain. Nah, ini artinya kita bertaawun ya dengannya di dalam uh, melakukan dosa dan pelanggaran. Kemudian yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang Ansar agar selalu bersabar ketika melihat sikap atarah, ya, yaitu sikap egois dan mementingkan diri sendiri dan perkara mungkar lainnya. Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh siapa saja yang terhalang untuk mendapatkan haknya atau merelakan hak mereka atau sebagian dari harta mereka yang diambil oleh para penguasa atau pemerintah. Kemudian yang ketiga, hadiah yang diterima oleh para pejabat itu termasuk hulul, korupsi. Maka tidak boleh membantunya di dalam melakukan perbuatan hulul. Ikhwan Fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apa, ap apakah jika seorang muslim yang memberikan uang atau hadiah itu untuk mendapatkan haknya kembali ya atau untuk menolak kezaliman dari dirinya itu termasuk ya kita katakan yang dilarang atau tidak ya jadi menurut ya kita katakan keterangan yang kita sebutkan tadi bahwa lebih baik baginya untuk bersabar ya karena jika dia memberikannya maka ini membuka peluang bagi oh, kita katakan oknum pejabat itu untuk terus melakukan perbuatan eh, apa namanya dosanya dan pelanggarannya ya nah demikian di samping itu ya apa namanya eh, hadiah tersebut termasuk gulul dan korupsi yang yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah demikian Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ya, bagus eh, yang ter, terbaik baginya adalah yang paling baik baginya adalah dia bersabar. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi saw. ya, ya akan datang nanti penguasa-penguasa yang yang zalim, ya maka Nabi berpesan ya untuk bersabar dan tetap menjaga diri agar tetap tidak eh, apa agar tidak apa namanya mencabut Eh, ketaatan dari mereka ya wa in akhadha malak wa daraba dhahrak walaupun penguasa zalim itu mengambil hartamu dan memukul punggungmu ya isma wa ati ya tetap mendengar dan taat nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an taib jadi ini juga ya kita katakan banyak terjadi di jalan raya ya di mana apa namanya pengadilan-pengadilan ya kita katakan jalan raya sering terjadi yang terbaik adalah tidak memberinya uh, uang ya dengan apa namanya dengan uh, atas ya apa namanya uh, uh, pelanggaran yang dilakukan ya demikian Allah wa alam bisawab ya karena kalau kita memberikan uang kepadanya berarti kita turut membantunya di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran ya di samping itu secara hukum negara juga itu tidak dibenarkan memberikan hadiah ya dan apa namanya uang kepada petugas yang sedang bertugas di lapangan Ya, jadi janganlah kita masuk dalam bab tersebut ya. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah ya. Ini adalah satu perkara yang penting untuk kita perhatikan yaitu janganlah kita terlibat di dalam eh, apa namanya eh, perbuatan atau praktik ya suap menyuap di dalam masalah hukum. Ya, haram hukumnya bagi kita untuk memberikan suap ataupun eh, apa namanya hadiah ya kita katakan ya sebenarnya bukan hadiah itu itu suap sebenarnya ya kepada uh, petugas ataupun kepada hakim ataupun kodi jaksa hakim ataupun polisi ya untuk uh, merampas uh, ataupun untuk membatalkan ya suatu kita katakan uh, kebenaran ya membatalkan satu kebenaran yang seharusnya dia dihukum jadi tidak dihukum yang seharusnya dihukum empat tahun jadi dua tahun kan begitu ya Ya, bahkan ada yang uh, kita katakan yang seharusnya mendapat hukuman berat ternyata bebas dari hukuman, bahkan dinyatakan tidak bersalah. Ya. Nah, demikian dan ini semua termasuk praktek-praktek uh, kita katakan riswah yang diharamkan. Nah, demikian. Jangan kita berikan kepada uh, apa namanya petugas-petugas ataupun pejabat-pejabat tersebut. Nah, demikian. Jadi secara hukum hukum agama itu dilarang ya secara hukum negara juga itu ya juga dilarang. Nah, demikian ya Allah wa jami'an dan pelakunya ya berhak mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Demikian juga para hakim ini. Ya para hakim janganlah mereka menerima ya uang suap tersebut. Nah ini termasuk hulul yang diancam oleh Rasulullah SAW dengan ancaman yang berat. Ya, nah demikian. Eh, dan juga uh, ini termasuk ya kita katakan kezaliman ya di dalam hukum di mana dia ya mungkin saja mendolimi hak orang lain dia menangkan orang yang telah memberikan ya uang kepadanya ya lalu dia dolimi orang-orang yang yang tidak berduit nah demikianlah hukum ini sekarang kalau kita punya uang banyak ya kita bisa membeli hukum kalau kita tidak punya uang ya maka hukum tidak akan berpihak kepada kita ya keadilan tidak akan berpihak kepada kita. Jadi ini termasuk hakim yang kata Nabi SAW, ya finar, ya di dalam neraka. Ya, ya hakim yang ada dua hakim yang di dalam neraka kata Nabi yang dalam yang kita kita jelaskan ataupun kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Ada dua hakim di dalam neraka, yaitu hakim yang memutuskan dengan ya kita katakan ke, uh, dengan kejahilan dan hakim yang memutuskan tanpa ilmu. Ya, nah demikian. Ya, Nabi mengatakan al-qudatu salatah. Ya, hakim itu ada tiga. Qadin fil jannah wa qadiyani nar. Satu orang apa namanya? Satu golongan qadi atau hakim yang ada di dalam surga yang masuk surga dan dua golongan qadi atau hakim yang masuk neraka. Qadin arafal haq faqada bihi fahuwa fil jannah. Kodi atau hakim yang kebenaran, yang mengetahui al-haq, ya, hukum Allah dan Rasulnya, lalu dia memutuskan berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya itu dengan keadilan, maka dia berada di dalam sorga. Wa qadin araf haq fajara dan fahuwa finnar. Qadi yang mengetahui kebenaran, lalu dia berbuat zalim, dia berbuat aniaya secara sengaja, maka dia berada di dalam neraka. Dia mengetahui hukumnya, misalnya begini, namun karena uang sogokan tadi, uang suap tadi atau hadiah, tips dan lain sebagainya, dia ringankan. Ya, atau dia eh, dia bebaskan. Ya, atau dia berikan hak orang lain kepada orang itu. Ya, nah demikian. Maka ini finnar di dalam neraka. Wa qadin yaqdi bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Dan seorang qadi yang memutuskan hukum tanpa ilmu, maka dia juga berada di dalam neraka ikhwan fillah azan wa iyyakum jami'an Nah demikianlah ya, e, apa namanya, para kodi ini, hendaknya janganlah dia memutuskan hukum ya secara zalim, ya apalagi ya ke, eh, ke, ke, eh, di samping dia zalim di dalam memutuskan hukum, dia juga telah menerima uang suap tersebut ya dia termasuk ya dikatakan oleh Nabi al-murtasi yang mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya Nah, berapa banyak kita lihat sekarang ini hakim dan jaksa yang seperti ini, jaksa dan hakim yang nakal seperti ini. Ya, masih bergentayangan ya dan ya, sangat sulit untuk membasmi orang-orang seperti ini. Dan sangat langka lah kita katakan barang langka hakim yang jujur dan adil. Hakim yang jujur dan adil atau jaksa yang jujur dan adil yang memutuskan dengan kebenaran, ya dengan hak. Nah, kemudian ya pihak yang ketiga yang juga mendapat laknat seperti yang kita sebutkan tadi adalah para perantara ya para perantara yang menjadi perantara antara ya kita katakan jaksa dan hakim dengan ya kita katakan terdakwa atau orang yang al-mahkum, orang yang dijatuhi hukum. Ya, nah demikian. Nah ini juga terkenal laknat ini, ar Ya, yang menjadi perantara antara ya kita katakan pesakitan dengan uh, jaksa ataupun hakim. Nah ini ini ini maklar ya dia ini terkena laknat karena dia telah bertaawun alal ismi wal wal udwan dia telah bertaawun alal ismi wal udwan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran ya maka dia juga terkena laknat ya maka hendaknya orang-orang seperti ini berhenti dari pekerjaannya ya karena itu termasuk ya perbuatan yang ya kita katakan eh, perbuatan dosa yang mendapat ancaman yang berat dan termasuk salah satu dosa besar Nah demikian azan ya azani Allah jami'an. Dan juga tadi kita ingatkan bahwa uh, Rois uh, apa Afan Rosi yang memberi, yang memberi suap ya ini dikecualikan orang yang memberi suap apa namanya memberi ya uh, memberi untuk mendapatkan kembali haknya atau untuk menolak kezaliman atas dirinya. Walaupun di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama yang terbaik kata mereka bersabar ya bersabar itu yang terbaik. Namun ya di sini ada pendapat lain yang mengatakan itu tidak termasuk yang yang mendapat laknat. Yaitu itu tidak termasuk yang mendapat laknat. Tapi kalau dia bisa bersabar maka itu yang terbaik. Karena dia terhindar dari ta'awun al-ismi wal urwan ia tidak menolong orang itu atau jaksa dan hakim itu untuk ia berbuat kedaliman dan berbuat apa aniaya dan dosa dan juga dia mendapatkan pahala sabar ya khususnya di akhir zaman Ya seperti itulah kondisinya. Ya memang ini berat tapi itu yang lebih utama. Wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya uh, kajian kita pada hari ini ya yang mengangkat tema larangan memberi dan menerima suap di dalam hukum. Ya itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari setan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم nah, Sekarang jazakallahu khairan wa barakallahu fiik para ustad dan demikian ikhwatul iman rahimanillah wa iyakum pendengar radio jadi manapun Anda berada materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Al-Maidani Hafizullah dari pembahasan Al-Kabair dan telah kita simak bersama pembahasan mengenai dosa besar suap menyuap. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami melalui via telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 081 989 6543 dengan menyertakan nama dan alamat. Dan untuk lebih memperdalam pembahasan kita, uh, eh, naknya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dikecilkan terlebih dahulu Pak volume radionya. Ya silakan Pak Khalil kalau misalkan mau kerjaan gitu eh, ijazahnya ijazah orang lain gitu gimana tuh eh, dan dari ada uang titipan gitu baik jadi eh, andai kata kita itu usaha si usahanya itu bagaimana saya kalau harus kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa disimak Ustaz? Iya bisa Iya silakan Ustaz. Iya Penggunaan ijazah palsu untuk mendaftar kerja itu termasuk perbuatan ris curang, khianat yang dilarang di dalam Islam. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Dan juga itu termasuk perbuatan khianat. Dan khianat itu termasuk salah satu sifat orang-orang munafikin. Jadi ini dilarang di dalam Islam ya. Jadi itu termasuk perbuatan dosa juga, bahkan ini dosa besar. Kita telah menipu ya orang lain ya di dalam apa namanya di dalam e, perkara tersebut, di dalam masalah tersebut. Gimana dengan itu kita merampas hak orang lain yang seharusnya lebih berhak dari kita untuk mendapatkan kerja di situ. Dan kita menggunakan ijazah palsu yang itu bukan bukan hak kita. Nah, di sini kita ya telah melakukan ya liban kepada dua pihak. Yang pertama, ya kita telah mendalimi pihak yang telah menerima kita kerja. Karena dia dia telah kita tipu dan dia adalah pihak yang tertipu. Ya, kemudian yang kedua, kita telah merampas hak orang lain yang juga turut mendaftar kerja di situ. Yang ter apa namanya tergusur dia, yang ter apa terdepak dia karena ya karena perbuatan kita. Jadi termasuk perbuatan dosa. Wallahu alam bisawab. Nah, eh, syukur jazakallahu khairan atas jawabannya dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Heri di Jakarta. Silakan. Ya, eh, Anu mau tanya, Ustaz. Uh, eh, mungkin nggak kalau kita misalnya kasih orang uang itu tapi tanpa tuan dari pemimpin? Maksudnya dijelaskan kembali? Oh, jadi Ana kan kerja. Ana disuruh bikin surat imigrasi gitu di kantor terkait. Pas Ana udah sampai kantor situ, orang itu mengasihkan amplop dan Ana suruh memberi uang itu tapi Ana nggak tahu um, harus bilang apa gitu sama bos Ana. Baik, bisa ditangkap Ustaz pertanyaannya? Iya, iya, iya. Ya. Menerima hadiah, tips atau apapun bentuknya di saat bertugas termasuk gulul. Ya, hadayal ummal minal gulul kata Nabi. Pemberian hadiah kepada ummal para petugas di lapangan, ya, ya para, para petugas atau pejabat ketika dia menjabat ataupun bertugas atau sedang sedang di dalam tugasnya maka itu termasuk gulul itu termasuk gulul jadi pejabat selama dia menjabat itu dilarang menerima hadiah itu konsekuensi dari seorang pejabat ya seorang pegawai pegawai negeri sipil kan begitu ya PNS nah orang-orang berebut-rebut masuk PNS nah setelah jadi PNS dia nggak tahu resiko ataupun ya kita katakan konsekuensi dia bekerja sebagai PNS, pegawai negeri sipil yang di, dia dibayar gajinya oleh negara, negara itu dari rakyat uangnya. Nah, kalau dia menerima hadiah pada saat dia ber, ber, berdinas sebagai PNS, statusnya masih sebagai PNS, maka di itu termasuk ya kita katakan gulul. Nah, kita katakan gulul itu. Nah, mereka coba lihat PNS ini sudah dapat gaji dia kemudian dapat pensiun lagi kan begitu, dapat tunjangan kanan kiri muka belakang, tapi masih juga menerima hadiah di, di saat bertugas nanti satu kezaliman. Ya, nah demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Apalagi sebagian PNS itu kadang-kadang juga sering ya kita katakan apa curi waktu, ya itu korupsi waktu juga kan begitu ya. Nah demikian. Nah, padahal semua kebutuhan hidupnya sudah ditanggung sama negara. Ya, baik. Jadi janganlah dia dia menerima tips ataupun hadiah apapun pada saat dia bertugas ya sebagai apa namanya pejabat ataupun pegawai ya pemerintahan ini. Nah demikian. Allahu alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban. Dia tolong menolong ya. Jangan juga dia tolong menolong di dalam bab ini. Wallahu alam. Ya, baik. Eh, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan dari beberapa pertanyaan senada. Ya Ustaz, bagaimana kita menyuap kepada seseorang yang untuk mendapatkan hak kita jika kita tidak mengeluarkan uang akan sangat sulit sekali mendapatkan hak kita tersebut Ustaz. Apakah diperbolehkan? Ulangi lagi coba. Ya, bolehkah kita menyuap kepada seseorang petugas untuk mendapatkan hak kita karena apabila kita tidak memberikan uang ataupun hadiah, maka kita akan sangat sulit sekali mendapatkan hak kita tersebut. Mendapatkan kembali ya, gitu maksudnya. Mendapatkan, mendapatkan kembali hak kita. Iya. Iya betul. Seperti contohnya di sini dikatakan uh, membuat KTP ataupun KK ataupun mengambil barang di suatu uh, pelabuhan atau yang lainnya Ustaz. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa itu tidak termasuk uh, yang terkena apa namanya uh, laknat ya. Itu termasuk uh, itu bukan yang yang yang yang terkena laknat yang kita sebutkan di sini. Ya, jadi uh, tadi saya saya sebutkan juga. Amma idza a'ta liyatawassal ila haqqin lahu aw yadfa an nafsihi zulman fa innahu ghairu dakhilin fil la'nah. Adapun jika dia memberi untuk mendapatkan kembali haknya atau untuk menolak kezaliman atas dirinya, maka dia tidak termasuk dalam laknat tersebut. Nah, demikian. Hanya saja di dalam kasus ini ya ada masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, demikian. Sebagian mengatakan tidak boleh. Yang paling yang yang terbaik baginya adalah ya bersabar. Maka kita katakan kalau dia bisa bersabar, maka sabar itu lebih baik. Ya, tapi kalau ya itu eh, itu sangat merugikan dirinya dan dia uh, menjadi orang yang mazlum di sini dan juga bisa mendolimi orang lain kan begitu ya. Nah, demikian ya itu artinya apa? Kalau kita tidak ambil ini maka orang-orang lain juga akan akan ada akan banyak yang terdolimi ya di belakang kita. Ya maka di sini ya kita boleh untuk memberinya ya dengan apa namanya dengan ya dengan dengan harapan ya kita mendapatkan hak kita hanya saja hendaknya, ini yang harus jadi catatan, kalau bisa, hendaknya kita menghindari itu. Kalau bisa, se, se apa namanya, se, se daya upaya kita ya, sekuat tenaga kita ya, kita menghindari untuk memberikan apapun kepadanya. Ya, mungkin itu usaha terakhir lah yang bisa kita lakukan, itu memberi itu. Nah, kalau bisa kita mendapatkan itu tanpa memberikan eh, apapun ya, ya sesuatu apapun kepada petugas tersebut. Nah itulah yang terbaik. Ikhwanifiddin. Azanillah wa iyakum jami'an. Jadi jangan ya kita katakan belum apa-apa, belum lagi kita coba sudah memberi. Nah ini juga keliru. Ya, ya belum apa-apa lagi, belum dicoba lagi ya. Ya dia tahu kita, ya kita tahu dia itu uh, menahan hak kita. Ya, misalnya kita punya barang di pelabuhan, nggak dikeluarkannya kalau nggak diberi. Padahal itu tidak bukan bukan prosedurnya ya itu bukan prosedurnya itu adalah di luar prosedur artinya tidak halal baginya tidak hak baginya tapi dia tetap menahan maka dalam hal ini janganlah kita langsung memberi ya kita coba dulu kita ambil hak kita itu tanpa memberikan suap tanpa memberikan uh, sogokan ya nah demikian kalau itu berhasil demikian juga buat KTP ya jangan ya belum apa-apa kita beri bahkan kita tawari lagi ataupun kita bisikkan berapa pak nah, begitu ya itu sama saja namanya ya tolong menolong di dalam kejahatan dan itu ya bisa tergolong juga suap kan begitu ya tapi kita upayakan ya daya upaya kita untuk ya apa namanya mendapatkan hak kita itu KTP atau apapun KK ya tanpa memberikan uang apapun kepada petugas nah kalau memang ditahannya dan memang itulah yang ya apa namanya yang dilakukannya artinya bagaimanapun kita upayakan dia tetap menahannya maka ya tidak mengapa kita memberinya untuk mendapatkan hak kita itu setelah kita perjuangkan ya dan untuk menolak atau untuk menolak kezaliman ataupun perbuatan uh, aniaya terhadap diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya ada pertanyaan dari Tantowi di Bekasi. Uh, ya Ustaz, bagaimana dengan seorang pengusaha yang ingin mendapatkan satu izin dari instansi pemerintah yang jika melalui jalur resmi akan sangat memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat mahal kurang lebih mungkin dua tahun atau tiga tahun dan biayanya pun jutaan ya, kita eh, tidak bisa menunggu lama waktu dengan eh, yang sangat lama tersebut Ustaz. Nah, bagaimana dengan uh, kita memberi hadiah kepada orang yang bertugas sehingga proses perizinan tersebut dengan keluar dengan cepat dan kita bisa memulai usaha. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Yaitu tidak termasuk darurat yang membolehkan kita untuk memberi suap atau hadiah ataupun bentuk tips ataupun atau bentuk apapun kepadanya. Ya tadi saya sebutkan bahwa yang terbaik adalah bersabar. Rasul memerintahkan kepada kita untuk ya bersabar ketika melihat sikap asaroh, egois, atau mementingkan diri sendiri ya dan perkara mungkar lainnya ya dalam kondisi seperti itu nah sekarang itu ya kita lihat asarah itu ya tindakan semena-mena dari para petugas ataupun para pejabat ya ataupun orang-orang yang pegawai ya demikian dia mengulur-ngulur dan lain sebagainya dengan tujuan agar dia diberi kan begitu ya dengan tujuan agar dia diberi ya maka ikhwan sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya ya berulang kali kalau bisa kita tidak meneri, memberinya maka lakukan, kita upayakan. Ya kita ikuti prosedur yang berlaku, ketentuan yang berlaku. Nah, eh, agar kita mendapatkan hak kita itu ya. Nah, kalau ternyata ya ada indi, eh, indikasi dan tiket tidak baik darinya dan nampak itu dia tahan hak kita, ya padahal kita sudah menempuh yang seharusnya, ya. Artinya kita di sini ya jelas ya termasuk eh, apa namanya eh, pihak yang madlum terdolimi ya maka ya mungkin itu masuk kepada kategori ya darurat yang kita berikan kepadanya untuk mendapatkan hak kita tapi ya kalau ya kita katakan ya belum apa-apa belum ada usaha dan ya belum ada ikhtiar dan belum kita lakukan prosedurnya sudah kita beri ya maka ini ya itu sama saja tergolong sebagai suap nah demikian ya dalam hal ini coba kita ikuti prosedur yang berlaku ya sesuai dengan apa ketentuan ya syarat-syarat yang telah disepakati ya kita lakukan itu nah kalau ternyata ya setelah itu kita tempuh ya dia juga menahan atau dia menahan nah itu mungkin baru kita apa namanya masukkan ke dalam bab yang kita sebutkan tadi yaitu memberi untuk mendapat, mendapatkan hak kembali tapi kalau belum apa-apa sudah kita bisikkan kepadanya Pak kalau jalur jalur cepat berapa ya nah Nah itu ya sama saja. Ya demikian juga kalau buat KTP kan begitu kita ikuti prosedur ya dan lain sebagainya. Nah tapi kalau beda itu kalau kita bisikkan kepadanya Pak kalau satu hari siap berapa? Kalau dua hari siap tanggal sekian siap berapa? Nah, itu namanya menyuap namanya itu namanya menyogok. Nah demikian itu bukan memberi untuk mendapatkan hak kembali itu. Nah demikian. Jadi tolong dibedakan ya karena eh, perbeda perbedaannya itu sangat tipis antara meraih hak kembali dengan yang menyogok untuk mendapatkan hak itu. Nah demikian wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada yang kami simpulkan yang banyak sekali pertanyaan yang masuk uh, yaitu Ustaz bahwa suap menyuap identik dengan uh, hak yang belum kita dapatkan yaitu yang akan kita dapatkan. Dan nah, bagaimana jika hak kita sudah dap, uh, sudah kita dapatkan, kemudian kita memberikan hadiah kepada orang yang telah mengeluarkan hak kita. Apakah hal tersebut juga merupakan suatu uh, suap? Tidak boleh. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, ya. dari eh, Mas'ud, itu termasuk yang kita katakan suhud. Itu termasuk suhud. Ya, petugas-petugas itu tidak boleh diberi hadiah saat dia bertugas Ya apalagi kita berikan setelah kita mendapatkan hak kita. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya dari Mas Ruk, dia pernah menolong seseorang ya untuk mengembalikan haknya yang terbalimi. Nah setelah ya orang itu ya kita katakan mendapatkan haknya, ya dia memberikan hadiah ya kepada Masruk dan Masruk menolaknya, faraddaha, walam yakbalha. Dia menolaknya dan dia tidak mau menerimanya. Dia mengatakan itu Ibnu Mas'ud yaqul, aku mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan man radda an muslimin mazlamah. Barang siapa yang menolak dari seorang muslim ya suatu kebaliman. Fa'tahu ala dalika, lalu muslim itu memberikan ya hadiah kepadanya atas perbuatan itu qalilan aw katsiran, sedikit maupun banyak bahwa suhatun. Maka itu termasuk suhat. Ya jadi jangan ya kita berikan ya eh, dan juga yang mem, yang telah menolong itu janganlah dia menerima petugas itu juga dia nggak boleh menerima ya jadi ini termasuk bab uh, eh, rosi dan murtasi suap menyuap nah demikian ini termasuk suhud yang dilarang begitu jadi jangan dia memberi gitu ya kadang-kadang ucapan terima kasih kan begitu ya kadang hmm. kadang-kadang begini ya ini sekedar formalitas saja ya si petugas itu tahu dia nah, ini akan diberi ini kalau cepat nah dia dia dia percepat ya dia apa namanya dia langkahi prosedur ya bahkan dia mungkin dia balimi orang lain yang mungkin lebih dulu datang ya yang lebih dulu masukkan berkas ya dia singkirkan itu dulu ya didahulukan yang ini karena dia tahu nih kalau ditolong ini nanti di dikasih hadiah nanti nah ini adalah kecurangan di dalam hukum di dalam tugas nah ini tidak boleh budaya-budaya seperti ini berkembang di negeri ini dan memang demikianlah ya kita akui bahwasanya praktek-praktek suap menyuap riswah ya sogok menyogok ya kita katakan perkara-perkara curang di dalam hukum seperti ini sepertinya sudah mendarah daging dan menjadi satu tradisi dan budaya di negeri ini dan sangat sulit untuk memberantasnya. Nah demikian, Allah alam Kecuali ya semua pihak kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya ya, ya mungkin ya budaya-budaya seperti ini bisa dikikis dan dihabiskan. Wallahu a'lam bisawab Baik, terima kasih banyak atas jawaban saya yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kami beralih kembali di lain telepon di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dengan Ibu Dia, dulu, Pak. Ibu Dia di mana? Di Jati Asih. Silahkan kalaupun ya, ada seorang guru, kemudian ketika terima rapot ada hadiah dari wali murid. Apakah itu termasuk riswa juga? Karena seringkali ketika mau dikembalikan, mereka bilangnya ini ucapan terima kasih telah apa namanya bisa mendidik anak macam-macam gitu loh pak. Jadi kita mau apa mengembalikannya juga mereka seolah memaksa, kita menerima juga ini benar atau tidak gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mister. Ya, uh, saya uh, para uh, pendengar yang berbahagia dan ibu yang bertanya tadi, yang bertanya tadi. Ya, Ikhwan, uh, sebenarnya ya uh, hadiah ya, dari muslim kepada muslim yang lainnya itu ya apa namanya boleh diterima dan ada larangan untuk menolak hadiah. Ya cuma khusus ya bagi para petugas ya. Ini bab hadiah ya hadiah dari muslim kepada muslim yang lainnya itu ya tidak boleh ditolak. Dan Nabi juga kan mengatakan tahadu, tahabu kan begitu ya. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling berkasih sayang. Ya, dan tabiat manusia itu suka kepada hadiah. Ya, coba saja lihat di swalayan atau di kedai atau di toko. Ya, orang-orang lebih suka beli produk yang ada hadiahnya. Ya. Yang dibeli padahal kadang-kadang dia nggak tapi karena ada, ada ada hadiahnya dia beli juga kan begitu karena dia suka hadiah. Manusia itu pada dasarnya suka hadiah. Nah, cuma di dalam bab hadiah ini ada yang harus dihindari, yaitu hadiah yang diberikan kepada petugas pada saat dia sedang bertugas. Nah, demikian. Janganlah dia diberi ya eh, apa namanya? Eh, hadiah pada saat dia bertugas, menjalankan tugasnya. Karena ini akan merusak ya merusak apa namanya pekerjaannya Ya ini juga termasuk eh, hal yang bisa menjurus kepada perbuatan dosa dan pelanggaran, curang, kan begitu ya. Dan ini termasuk uh, hulul yang dilarang di dalam syariat. Nah di dalam bab eh, kita katakan ya guru dan murid kan begitu ya, eh, ataupun ya ini sebenarnya tidak termasuk ya di dalam apa namanya di dalam bab ini ya, karena ini di dalam hukum ya di dalam hukum. Jadi ya, dalam hukum ya, bukan di dalam uh, muamalah di antara sama manusia. Ya demikian. Tapi ya ikhwanifiddin hendaknya dihindari. Kalau ya apa namanya hadiah-hadiah itu bisa mengganggu ya si guru di dalam menjalankan tugasnya di sebagai pendidik ataupun pengajar. Ya tidak jarang kita lihat guru yang ya, akhirnya pilih kasih atau menambah nilai ataupun ya apa namanya ya berbuat curang di dalam apa namanya tugasnya sebagai guru ya karena hadiah yang wali yang memberi hadiah banyak nanti diistimewakan apa namanya uh, anaknya di dalam di dalam kelas dan lain sebagainya. Nah ini akan menjurus kepada curangan. Ya kalau seperti itu kondisinya maka hendaknya jangan ya. Dan guru juga hendaknya kita katakan e, bersikap arif di dalam bab ini ya. Janganlah dia terpengaruh ya di, eh, di dalam tugasnya sebagai guru dengan hadiah-hadiah e, seperti ini ya. Jadi ini tidak termasuk dalam pembicaraan kita pada hari ini ataupun ya berkaitan dengan eh, apa namanya akhul riswah alal hukum mengambil suap di dalam bab hukum ya di dalam bab hukum ya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah kita dengan ya para petugas dan eh, pegawai di lapangan wallahu alam bisawab demikian Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya dan selanjutnya masih kami terima di line telepon di 021 823 6543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya terputus. Uh, eh, selanjutnya masih di line telepon, silahkan kami beri kesempatan untuk yang bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini di 021 823 6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Eko di perjalanan, Pak. Silakan, Pak Eko. Ya, Ustadz mau nanya. Saya sementara ini kan bekerja dan saya berhubungan dengan vendor atau atau yang biasa mensuplai uh, peralatan di tempat kami. Saya tidak saya tidak pernah selama ini tidak pernah macam-macam. Cuma ketika dia naik haji, dia memberikan hadiah kepada saya. Apakah ini termasuk gulul ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, ya hadiah muslim dari dari muslim yang lainnya sebenarnya tidak tidak tidak ya, diharamkan untuk diterima ya sebagaimana kita sebutkan tadi ya hadiah itu ya bab hadiah itu eh, bahkan muslim itu wajib eh, tidak boleh menolak ya afwan tidak boleh menolak hadiah dari saudaranya cuma pada saat dia bertugas ya pada saat dia menjalankan tugas ya atau hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya dia tidak boleh menerimanya ya. nah kalau di sini ya, bila ada syubhat ya bila ada syubhat ya yang mengarah kepada hal yang bisa membahayakan kita ataupun bisa me, apa namanya kita katakan me, membuat ya apa namanya tugas kita itu terganggu ya karena itu ya karena hadiah-hadiah itu maka warok ya lebih warok kita untuk menolaknya ya merupakan sikap warok kita untuk menolaknya nah demikian ya mungkin ya di lain kesempatan dia bisa beri hadiah itu ya nah demikian ya jadi ketika kita sedang bertugas kita dilarang untuk menerima hadiah nah itu termasuk gulul nah dan juga jika hadiah-hadiah itu diberikan ya di luar tugas dan itu men, apa namanya ada syubhat bahwasanya itu bisa mempengaruhi kerja kita ya bisa mempengaruhi kerja kita ya, tugas kita maka merupakan kewaraan adalah kita menolaknya jadi ya termasuk salah satu adab seorang hakim dan kodi jaksa atau penegak hukum adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang mencurigakan ya menjauhkan diri hal-hal dari hal-hal yang mencurigakan jadi seorang hakim itu hendaknya tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kecurigaan. Ya seperti misalnya mengunjungi rumah salah seorang yang sedang bersengketa atau membolehkan salah seorang yang sedang bertikai untuk mengunjunginya. Ya, misalnya juga seorang hakim mendatangi tempat yang ada kemungkaran tapi ia tidak melarang kemungkaran tersebut, ya. Nah, tindakan tersebut dapat mengakibat berakibat buruk uh, uh, namanya akan dapat mengakibatkan buruk sangka terhadap dirinya. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau diberi hadiah, nah nanti uh, kita apa namanya dicurigai bahwa sini ada main mata dengan si fulan kan begitu ya. Eh, ada main mata ini dengan si fulan yang telah memberikan hadiah tersebut. Kenapa hadiah itu diberikan kepada si fulan saja yang lainnya tidak? Nah, demikian. Jadi ini adalah satu syubhat ya ataupun ada satu kesamaran atau yang mencurigakan maka kalau itu ya hadiah itu eh, apa namanya arahnya ke situ ya mengarah ke situ maka merupakan sifat warak bagi kita untuk menolaknya atau tidak menerimanya dengan menjelaskan sebabnya ya karena kita tidak boleh menolak hadiah seorang muslim ya nah kalau kita menolak hadiahnya kita jelaskan sebabnya kenapa kita menolaknya sebagaimana yang di dilakukan oleh Mas Ruk tadi ya ketika uh, mu, seorang muslim yang ditolongnya tadi ingin memberikan ya di dalam hukum ya seorang muslim yang ditolongnya tadi di dalam hukum memberikan dia kepadanya dia tolak ya dia tidak menerimanya lalu dia jelaskan ya kenapa dia menolaknya karena kalau kalau kalau tidak kita jelaskan nanti dia akan tersinggung nanti dia akan salah paham ya nah demikian jadi kita jelaskan Pak maaf Nah, kita ini sedang ada apa namanya uh, hubungan. Nah, begini begini begini nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau akan menimbulkan kecurigaan atau syakwah sangka. Nah, untuk menipis itu ya nanti sajalah begitu. Nah, demikian. Nah, itu itu lebih baik nah demikian. Jadi seorang hakim atau jaksa atau petugas hendaknya menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mencurigakan. Misalnya seorang kita katakan eh ya apa namanya eh ya seorang jaksa atau hakim memanggil salah satu dari kita katakan yang ya bertikai berbicara empat mata dengannya nah ini menimbulkan kecurigaan ya, bagaimana juga kita katakan petugas-petugas di lapangan yang ya memanggil yang yang apa namanya kor apa namanya kita katakan yang yang bermasalah ataupun yang berkasus ya empat mata ya itu menimbulkan kecurigaan maka adabnya bagi seorang uh, hakim atau jaksa atau pegawai ataupun petugas adalah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menimbulkan kecurigaan dan menjauhkan dirinya dari syubhat ya nah demikian taib wallahu alam bisawab Eh, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz dan rupanya pertanyaan dari Pak Eko tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dikarenakan waktu yang sudah habis dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Fadl. Ya, ikhwani fiddin jami'an. Pada hari ini kita membahas dosa besar yang ke-33 yaitu ya memberi dan menerima suap di dalam hukum ini satu perbuatan dosa besar yang pelakunya mendapatkan laknat dari Allah ya Nabi mengatakan la'anallahu rasi wal murtasi fil hukum Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap di dalam hukum dan juga dapat laknat dari eh, Allah ya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr la'ana Rasulullah ar-rasi wal murtasi Rasulullah Nusantara di dalam praktik suap itu dia juga mendapatkan telah tergolong ya pihak yang eh, ya apa namanya mutawin yang bertolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. dan yang diharam masuk gulul. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala yang haram dan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan dari dosa yang mendap eh, yang diancam dengan ancaman yang berat dan termasuk ya salah satu di antara dosa. Nah, demikianlah ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Aku lu ya hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.